ورجل ابتلي ابتلي بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه وقيل في تفسير قوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا نزلت في المؤذنين وقال صلى الله عليه وسلم فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وذلك مستحب إلى في حلعتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله وفي قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وبالتثويب صدقت وبررت ونصح صدقت وبررت و...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 Setelah kemarin kita berbicara tentang asrarul asrarul taharah, tentang rahasia-rahasia bersuci. Eh, kali ini kita meningkat kepada asrarus salah atau rahasia-rahasia salat. Ya, sebagaimana apa yang dikupas oleh Imam Ghazali ini dari segala macam bentuk dan gerak-gerik seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibungkus oleh Imam Ghazali di dalam satu kitab yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ini ini belum seberapanya pembahasannya. Ada pembahasan yang lebih dalam lagi yang kalau kita mau kaji yaitu di dalam Asrar Ajaibil Galab, rahasia keajaiban hati. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana dalamnya uh, onderdil manusia. Bukan hanya segi onderdil yang sifatnya ya, jantung, detak jantung, urat nadi, kemudian urat besar dan dak, tidak hanya itu. Tapi yang lebih dalam daripada itu adalah di situ ada tempat tempatnya orang dengki, tempatnya orang baik, tempatnya niat, tempatnya Eh, kehendak yang baik tempatnya kehendak yang buruk segala macam itu pembahasannya nah, kali ini kita meningkat kepada pembahasan kedua tentang asrarus salah asrarus salah atau rahasia-rahasia salat bab yang pertama dibicarakan tentang fadilah salat fadilah salat jadi kita tidak boleh meninggalkan salat apapun yang terjadi kalau kita kelupaan dan sudah masuk waktu lain maka salat yang kita lupakan tadi itu wajib kita qadha jadi tidak ada kesempatan kita untuk tidak menggadha. Oh sudah selesai sholatnya. Masalan antum kerja sampai zuhur. Zuhur antum tidak sholat sampai datang tiba waktu asar baru antum ingat. Bagaimana? Harus go zuhurnya digadha. Harus zuhurnya digadha. Tidak ada kesempatan buat antum untuk meninggalkan sholat. Tidak boleh. Karena orang mukmin dikatakan mukmin muslim dialah orang yang melakukan agidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan ketetapannya apa? Menetapi diri dengan melakukan syariat Islam dengan baik. sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Begitu, ya. Fadhailis sholat tentang fadilah-fadilah sholat, fadilah sujud, fadilah sholat jamaah, fadilah adzan dan lain sebagainya. Dihului oleh Muqazzali dengan fadilatul adzan. Mengapa demikian? Kenapa fadilatul adzan yang didahulukan? Karena adzan itu dilakukan sebelum sholat, bukan sesudah sholat ya maka didahulukan fadilatul adzan seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang nanti di hari kiamat ada tiga jenis manusia nanti di hari kiamat yaumul kiamah ala kathibin min miskin aswad di mana tiga orang tadi itu berada di dalam seonggok kathib itu jadi kumpulan pasir ya Tiga orang tadi itu dia berdiri di atas seonggok pasir yang terbuat dari mesik, terbuat dari minyak kesturi, minyak kesturi yang hitam, miskin aswad. La yahuluhum hisab, mereka tidak dibingungkan atau mereka tidak diberikan rasa takut kepada hisab Allah. Artinya mereka tidak bakal dihisab mereka tidak akan dibingungkan mereka tidak akan ditakutkan mereka tidak akan dikejutkan oleh hisab hisabnya Allah perhitungannya Allah Walayana luhum fazaun dan mereka tidak akan memperoleh rasa takut di situ Yumul kiamah itu semua orang takut tiga orang ini tidak takut ya kemudian hatta yafruqa mimma bainan nas hingga selesai semuanya manusia terkumpul rasa takut manusia itu kemudian dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam satu tempat yang namanya tempat mahsyar tempat yang namanya tempat mahsyar lah tiga manusia tadi ini tidak ada punya rasa takut sama sekali siapa mereka? satu rajulun qara al-qur'ana ibtigha'a wajhillahi azza wajal yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Quran tidak ada lain niatannya adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jal wa amma bigaumin wa hum bihi radun nah, orang tersebut di samping dia membaca Quran baca Quran di sholatnya nah, saat dia mengimami makmumnya maka seluruh makmumnya mencintai sang imam tersebut kalau dia membaca Al-Quran di waktu sholatnya ya Al-Quran bisa wadduha ke bawah bisa wa alam nasrah bisa watini bisa terserah mau apa ya warajulun qara al-qur'ana ibtigha'a wajhillah azza wajal wa amma biqaumin wa hum bihi radud seseorang yang membaca Quran tidak ada lain harapannya adalah kecuali mengharapkan ridhonya Allah taala saja dan dia menjadi imam di kaumnya dan kaumnya mencintainya itu yang pertama. Ini seseorang tidak akan dihisap sama Allah dan tidak punya rasa takut nanti di lagi qiyamah. Yang kedua, wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Dan yang kedua adalah seseorang laki-laki yang azan di suatu masjid di mana dia mengajak orang lain untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya tiada lain adalah mengharapkan ridhonya Allah sehingga di dalam kitab Bughyah al Mustarshidin di antara tujuh orang yang tidak akan dimakan oleh tanah jasadnya siapa itu? seseorang laki-laki yang tugasnya adalah azan di dalam masjid ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala muhtasiban dan dia tidak menerima sama sekali uang sepeser pun karena adanya itu maka orang tersebut jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah sewaktu dia meninggal dunia termasuk tujuh orang ini Rasul yang bicara ada itu ya kemudian warajulun ubtulia birrizqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amal akhirah dan yang ketiga adalah laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian kepada eh, terhadap dunianya. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian terhadap dunianya. Maksudnya apa? Melarat. Laki-laki yang seret rezekinya. Itu ujian. Laki-laki yang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala terhadap dunianya. Jadi kalau syuhul, kalau kerja, tidak mungkin dapat untung. Malah dapat rugi dia. Ya, tapi hal itu tidak membuat dia lalai terhadap urusan dunianya atau dia mungkin laki-laki yang kaya. Bukan hanya yang miskin. Ubtulia berrezeki ini bisa bisa jadi laki-laki yang laki-laki yang kaya atau seseorang yang kaya, bisa jadi seseorang yang miskin. Tapi kekayaan yang dia terima dari Allah dan kemiskinan yang dia terima dari Allah taala tidak membuat dia lalai dari urusan akhirat amal akhirat tetap dia kerjakan kalau waktunya sholat tutup tokonya kiosnya sholat masuk ke masjid selesai masjid berangkat lagi ke tempat kerjanya buka lagi panggilan asar datang lagi ke masjid dan begitu maghrib tutup jebret baca Quran ratibul haddad selesai urusan masalah dunia besok ya, nama akhirat tetap tidak dilupakan dunia dunia akhirat tetap pada posisinya prinsip ini tiga orang ini dia insya Allah di yaumil qiyamah la yahuluhum hisab walayana luhum faza. Mereka tidak akan dihisab dan mereka tidak akan ada rasa takut waktu mereka menghadap kepada Allah nanti dia yaumil qiyamah. Tiga orang ini ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan mendengarkan suaranya muadzin. Siapapun tidak akan mendengarkan suaranya muadzin, baik manusia maupun jin, maupun segala sesuatu selain manusia dan jin seperti apa? Tanaman, hewan, bahkan benda mati yang mendengarkan mereka hidup. Di sisi Allah taala mereka hidup. Semuanya mendengarkan suara sang muadzin melakukan melantunkan azan ini tidak ada lain yang mereka dengarkan kecuali mereka semua yang mendengarkan suara muadzin tadi yang melantunkan adzan akan didatangkan oleh Allah taala sebagai saksi yang baik bagi muadzin tersebut di hari kiamat. Orang dulu itu kalau sudah yang namanya adzan rebutan. Mereka kepingin mendapatkan nanti kalau orang namanya muadzin itu lehernya panjang. yumul kiamah lehernya dipanjangkan sama Allah sehingga orang akan mengetahui bahwa kalau yang lehernya panjang dan wajahnya putih cemerlang inilah mukmin yang tukang azan maka dia digolongkan orang ahli jannah tanpa dihisap ya tanpa dihisap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tangannya Allah Subhanahu Wa Taala yadur rahman tangannya maha penyayang tangannya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penyayang ada di atas kepalanya muadzin sewaktu dia melakukan adzan sampai selesai adzannya Bayangkan. Ya. Ini tidak dimiliki oleh siapapun dari amalnya manusia kecuali muadzin yang punya. Tangannya Allah taala yang Maha Penyayang berada di atas kepalanya si sang muadzin, orang yang tukang azan sampai selesai azannya. Baru dilepas tangannya. Kemudian dikatakan di dalam satu tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi waman ahsanu gaulan mimman da'a wa amila salihan Dikatakan dalam ayat Al-Quran oleh Allah Ta'ala dalam firmannya bahwa siapa yang lebih baik ucapannya? Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik ucapannya? Daripada orang yang mengajak ke jalan Allah Ta'ala dan melakukan amal soleh? Artinya siapa yang lebih baik orang yang tugasnya dakwah? Tugasnya eh, melantunkan atau mengajak orang untuk ke jalan Allah Ta'ala? Siapa di antara mereka yang lebih baik? Yang lebih baik adalah tukang adzan tidak banyak dia melakukan lantunan lafadznya tidak banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai selesai. Tidak banyak azan ah, la, la, apa kalimat yang dia lantunkan. Namun dakwahnya tukang azan ini lebih baik daripada orang lain. Nazarat fil muadzinin. Ini ayat turun kepada orang-orang tukang azan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida fagulu mithla ma yaqulul muadzin." Kata Rasulullah, apabila kalian mendengarkan suara azan atau suara panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diajarkan oleh salafun saleh di dalam kitab fuqaha, di dalam kitab i'anatut Talibin, disebutkan apabila mendengarkan suara adzan Allahu akbar Allahu akbar marhaban bil gaili adlan marhaban bis salati ahlan wa sahlan Allahu akbar Allahu akbar wa man yaqulu hadza falahu alfu alfi hasanah Barang siapa yang mengucapkan seperti ini sewaktu dia mendengarkan Allahu akbar Allahu akbar dari sang muadzin maka dia mendapat satu juta kebaikan marhaban bil gaili adlan marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan wa sahlan Allahu akbar Allahu akbar nanti muadzin yang kedua Allahu akbar Allahu akbar sama marhaban bil gaili adlan marhaban bis salati ahlan wa sahlan Allahu akbar Allahu akbar 2 juta kebaikan bayangkan kebaikan mau cari di mana kebaikan cuman hanya melafatkan begitu saja tapi ikhlas marhaban bil gaili adlan selamat datang dengan orang yang sangat adil di dalam mengucapkan ini marhaban bis salati ahlan wa sahlan selamat datang wahai salatku untuk menghadap kepada Allah taala Allahu akbar Allahu akbar ya kemudian waktu muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kita ikuti asyhadu alla ilaha illallah dua kali Waktu muadzin membaca asyhadu an membaca anna Muhammadar Rasulullah, kita ikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salafun saleh di Hadramaut eh, lebih menyukai untuk ditambah eh, marhaban bi sayyidi wa habibi wa gurrati aini Muhammad Rasulullah. Waktu Muhammad mengecup antara dua mim Muhammad Rasulullah waktu muadzin asyhadu anna muhammadar rasulullah maka kita ucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah menjawab sunnah hukumnya sunnah muakkadah nah, teman di, uh, eh, ulama hadramut mengatakan tambahilah dengan ucapan marhaban bisayyidi wa habibi wa gurrati aini muhammad rasulullah maka orang tersebut dijaga oleh Allah taala dari penyakit buta dan penyakit mata ya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, di sini dikatakan wadzalika mustahabbun illa fil hayy 'alatain fa innahu yaqulu fihi ma la haula wala quwata illa billah. Nah, itu semua sunnah diucapkan bagi orang yang mendengarkan azan dilantunkan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin kecuali di dalam dua hayya 'alah. Dua hayya 'alah ini adalah ketika muadzin mengucapkan hayya ala shalah maka kita la haula wala quwata illa billah gitu ya kemudian hayya ala hayya ala shalah yang kedua juga sama la haula wala quwata illa billah kemudian hayya ala falah sama la haula wala quwata illa billah hayya ala falah yang kedua juga la haula wala quwata illa billah gitu itu hayya 'ala baik hayya ala shalah sunnah diucapkan juga ada sebagian ulama seperti di dalam kitab Anut Talibin yang kita diajarkan oleh guru-guru kita nah itu sewaktu muadzin mengucapkan hayya 'alas salah maka kita sunnah juga mengucapkan hayya 'alas salah kemudian la haula wala quwata illa billah. Begitu. Hayya 'alas salah la ya, hayya 'alas salah la haula wala quwata illa billah. begitu juga ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah hayya 'alal falah hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah nah, sunnah begitu ya Kemudian kalau tidak menjawab ini adzan, sedangkan dia masih ada kesempatan untuk bisa menjawab atau ada waktu untuk bisa menjawab, misalnya dia duduk biasa, ya, atau dia lagi mengaji Quran, kemudian mendengar suara adzan tutup Qurannya, atau dia tidak ada kesibukan yang menjadikan dia harus melakukan kesibukannya atau aktivitasnya seperti itu tidak ada namun dia santai duduk santai tidak ada kerjaan apa-apa tidak ada kesibukan lantas tidak menjawab adzan maka di yaumil telinganya akan ditumpahkan oleh Allah taala timah panas nanti waliyadzubillah jangan ya ucapkan muadzin mengucapkan meskipun hukumnya sunnah muakada tapi nah, jawab ya hukumnya sunnah muakada kemudian wa fi gaulihi qad Ya, ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Waktu qamat itu. Ya, atau qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka kita yang mendengarkan sunnah mengucapkan agama Allahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Ucapannya itu, agama Allahu wa adamaha madamatis samawat wal ard wa ja'alani min salihi ahliha ada tambahannya begitu ada tambahannya begitu madamatis agama Allah wa adamaha madamatis samawat wal ard wa ja'alani min salihi ahliha maka kita tidak tegak dari sholat itu selesai dari sholat kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang soleh ya, itu doa doa itu ya Kemudian wafit taswib. Nah, ketika si muadzin uh, mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya kan? Salat lebih baik daripada tidur. Terus jangan terus kemulan, jangan. Salatu khairum minan naum langsung dia berang berangkat wudu. Ambil air wudu masjid. Ya. Maka apa kita sunnah berjawabnya? Sodakta, wabararta, wanasohta. Jawabannya ini dari Imam Ghazali. Sodakta, wa bararta, wa nasahta. Engkau benar wahai muadzin dan engkau telah berbuat kebajikan wahai muadzin dan engkau telah memberikan nasihat kepada kami wahai muadzin. Begitu artinya. Sodakta, wa bararta, wa nasahta. Nah, tapi di dalam kitab Anut Talibin juga disebutkan yang paling bagus adalah sodakta, wa barirta, wa bil haqqi wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum kalau antum yang sering dengar sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh. Boleh juga tidak apa-apa. Tapi yang lebih tepat adalah sodakta wa barirta. Bikasir ra sodakta wa barirta, bukan wa bararta, wa barirta. Wa bil haqqi natakta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Ya. Sodakta <clears throat> wa barirta wabil haqqi natakta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Itu ucapan waktu kita mendengarkan taswib. Salatu khairum minan naum. Ya. Di sunnah diucapkan seperti itu. Wa indal faragh dan ketika selesai menjawab adzan sampai la ilaha illallah. Nah, ya. Kemudian tutuplah dengan sholawat ala nabi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sebagaimana diajarkan di masjid ini. Ya kan? Baru Allahumma rabb hadhihi ad da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah al maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Itu paling pendek. Ada tambahan Ah, ati sayyidina Muhammadanil wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqam mahmud alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah itu ucapan waktu selesai kita melakukan adhan Barang siapa yang berdoa dengan doa seperti ini setelah dia menjawab adhan maka tidak ada jalan bagi dirinya kecuali di omil qiyamah dia akan mendapatkan syafaatin Nabi saw. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan syafaat Rasulullah. wal habibul turja syafaatuhu. Ya kan? Kemudian waqala Sa'id ibn al-Musayyib berkata Sa'id ibn al-Musayyib seorang tabi'in ini, Sa'id al Musayyib dia mengatakan, mengatakan man bi ardi falatin, barang siapa yang sholat di tanah lapang seperti misalnya di padang pasir atau di padang rumput, di alun-alun begitu, bi ardi falatin, an yaminihi malakun wa an shimalihi malak, maka seseorang yang sholat di tempat yang terbentang luas, tidak ada orang yang sholat bersamanya kecuali hanya dia sendiri, ketahuilah bahwa sholat yang dia lakukan itu dia diikuti di sebelah kanannya malaikat Allah yang ikut sama dia wa an yaminihi malak wa an shimalihi malak dan di sebelah kirinya juga para malaikat Allah taala ah, satu malaikat Allah taala mengikutinya pula fa in adzana wa aqama <coughs> dia jika dia melakukan azan dan dia melakukan komat kemudian dia salat dengan azan dan komatnya yang telah dia lakukan tadi maka apa shalla wara'ahu amsalul jibali minal malaikah maka dia akan diikuti di belakangnya setundun gunung para malaikat akan ikut sama dia sebagai jamaah sholatnya sebagai makmum ya kalau dia melakukan adzan adzan dan komat ini ikhwani hanya dilakukan apabila kita melakukan sholat fardu kalau kita ingin melakukan sholat sunnah tidak sunnah kita melakukan adzan dan ikhoma ya hanya cukup dengan ucapan as-salah jami'ah kalau kita ingin melakukan salat seperti salat id baik fitri atau idul adha sebagaimana Habib Jamal sering meng, sering mengumandangkan as-salatu jami'ah rahimakumullah nah, maka kita bangun tidak ada lantunan adzan tidak ada lantunan igama ya kadzalik salat jenazah ya sallu alal jenazah jenazah zakar misalnya jenazahnya laki atau jenazah unsa jenazahnya perempuan nah, lantunkan gitu ya tapi kalau waktu ingin melakukan sholat wajib fardu nah, baik itu fardu di tempatnya atau di waktunya atau gabok dia ya, sunnah dia melakukan nah, adzan dan igamah tapi kalau gabok hanya igamah saja kalau kalau kita gabok sholat gabok maka kita sunnah melakukan igamah saja. Allah a'lam ya. Kemudian fadilatul maktubah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا وقال صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات كتبهن, كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهم منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درانه قالوا لا شيء قال صلى الله عليه وسلم فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن وقال صلى الله عليه وسلم إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم بيننا وبين المنافقين شهود العتمة وصحب لا يستطيعونهما وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله لم يعبأ لم يعبأ يعبأ الله بشيء من حسناته وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عمد الدين فمن تركها فقد هدم الدين وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل fagala fagala as-salatu lima waqitiha akhirnya fadilatul maktubah fadilah seseorang yang melakukan salat wajib sebagaimana antum melakukan salat wajib dari subuh sampai ketemu subuh lagi di sini ya itu fadilatul maktubah apa dikatakan oleh Allah taala dalam firman-Nya Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dengan waktunya yang sudah ditentukan. Sudah ada kewajibannya, subuh sudah ada waktunya. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya. Sudah ada waktunya yang ditentukan, itu yang wajib. Kita mau guta, tidak boleh ditinggal sama sekali. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa lima sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kita ini umat Nabi Rasulullah lima solat yang tidak boleh ditinggal oleh setiap hamba dan itu sudah diwajibkan oleh Allah taala untuk hamba-hambanya barang siapa yang menegakkan solat, melakukan solat, mendatangi solat ke masjid walam min minhunna syai'an dan dia tidak menelantarkan kewajiban solatnya dia tidak meninggalkan sedikit pun dari amal perbuatan salatnya istighfafan bihaqihina karena dia menganggap remeh kalau dia tinggalkan berarti dia sama dengan menganggap remeh salat tersebut dia tidak melakukan hal itu tapi dia tetap dia tegakkan salat kemudian dia perhatikan waktu-waktu salat di saat dia kerja dia berhentikan kerjanya dia kemudian menghadiri masjid untuk salat Karena lahu indallahi ahdun maka baginya mempunyai janji kepada Allah karena lahu ahdun maka baginya mempunyai janji kepada Allah apa? An yudkhilahul jannah bahwa Allah wajib memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Bayangkan, kewajiban sudah. Ini kalau dia menjaga betul. Tidak boleh ditinggal. Salat ini, ya. Wa man lam ya'ti bihinna dan barang siapa yang tidak melakukan salat atau tidak mendatangi salat, panggilan salat nanti dulu panggilan solat nanti dulu lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi ahdun maka baginya tidak punya janji kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga mukmin ya Allah anak muslim itu tidak punya janji sama saya anak muslim mukmin belum solat itu mukmin nam la ilaha illallah muhammadur rasulullah tapi inti belum solat tidak punya janji dia sama Allah maka bagaimana kata Rasulullah insya'a azabahu jika Allah mau, Allah akan mengadabnya. Wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah mau, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tergantung Allah berarti. Tapi kalau dia sholat, hak bagi dirinya untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa permisalan sholawat lima waktu yang kita kerjakan dari subuh sampai isya itu seperti kama harin adbin seperti sungai yang segar yang airnya tawar ghamrin bibabi ahadikum yang mana sungai tadi itu jernih bening putih bersih segar yang berada di pintu rumah kalian di pintu rumah anda yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin di mana setiap saat anda membuka pintu rumah anda dan akan anda lakukan mandi di sungai tersebut anda jegur masuk mandi di sungai tersebut lima kali bayangkan subuh masuk berenang mandi dia mentas zuhur masuk lagi berenang dia lagi mentas lagi dari sungai tersebut asar masuk lagi maghrib masuk lagi isya masuk lagi kata Rasulullah fama tarawna dhalika yubgi min syai' Apakah Anda bisa melihat kata Rasulullah kepada sahabatnya? Fama tarau nadali kayub gimindarani. Apakah Anda merasa bahwa di dalam diri Anda ada kotoran kalau Anda lima kali mandi? Galula syai'a ya Rasulullah, tidak ada. Pasti bersih. Kata Rasulullah, fa inna salawatil khamsa tudhibu dzunuba kama yudhibul ma'ud daran. Begitulah salat lima waktu. Begitulah salat lima waktu yang Anda kerjakan anda telah merontokkan dosa Anda sendiri dengan kerja, mengerjakan sholat imam waktu itu merontokkan dosa Anda sendiri sebagaimana air menghilangkan kekotoran yang ada di tubuh Anda bersih ini kalau ikhlas karena Allah sholatnya tidak ada tendensi macam-macam tidak punya niat apa-apa tidak punya maksud apa-apa sus kepada Allah khusus hanya kepada Allah ya kemudian Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya salawat atau salat lima waktu yang kita kerjakan itu adalah sebagai penebus dosa. Jadi salat subuh yang dikerjakan ikhwani setelah subuh kita keluar sekarang dari masjid. Kita lihat perempuan telanjang di sana. Ya, kita lihat ada orang minum khamar di sana. Kita lihat ada orang main judi di sana. Tapi kita tidak tidak nimbrung. Kalau kita nimbrung dosa besar. Atau kita memperhatikan ada orang ribah di pasar. Ngerasani orang atau ada orang berbuat bohong kita dengar tapi kita tidak kuasa untuk membilangi atau tidak kuasa untuk menasehati bagaimana ini dosa dosa bagi dirinya selama tidak dia sengaja tapi nah, dia kembali ke masjid untuk sholat zuhur dosanya dia waktu subuh tadi dihapus sama Allah zuhur keluar dari zuhur masjid masuk rumah nyetel TV nonton sepak bola orang pakai di atas lututnya celananya sama dengan lihat auratnya orang, dosa itu. Dosa itu lihat auratnya orang. Dosa lihat auratnya orang. Auratnya laki-laki dari mulai lutut sampai pusar. Kita lihat. Asar kita kembali ke masjid, rontok dosanya duhur. Maghrib begitu, bersih, bersih. Isya begitu subuh kemudian datang lagi sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa idhajtuni batil kabair tapi asal kita meninggalkan dosa besar kalau dosa besar harus dengan tobat kalau dosa kecil bisa dihapus dengan demikian ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perbedaan antara kita mukmin dengan orang-orang munafik apa yaitu mengerjakan sholat atamah sholat isya dan sholat subuh berjamaah Sesungguhnya orang munafik tidak mampu mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Perbedaan kata Rasulullah ini bicara antara kita dengan orang mukmin dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu apa tuh? Orang munafik itu adalah orang yang zahirnya muslim tapi batinnya kafir. Itu munafik namanya. Zahirnya muslim kayak Abdullah bin Ubay. Sewaktu Rasulullah masuk Madinah, dia merangkul sahabat-sahabat Rasulullah. Dia katakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah." Innana la nu'minu billahi wa la nu'minu bika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami ini ya Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kepada dirimu ya Rasulullah. Rasul mengatakan kepada sahabatnya, hati-hati dengan orang ini. Kenapa ya Rasulullah? Dia kan mukmin, dia muslim ya Rasulullah, tapi hati-hati. Jaga ucapannya. Rasul tidak memvonis apa-apa, tapi hati-hati. lahirnya muslim, tapi batinnya kafir itu munafik namanya ya sehingga dikatakan bahwa perbedaan antara kita yang mukmin yang sebenarnya dengan orang munafik apa syuhudul atamah wasubhi la yastati'unahuma mereka tidak mampu mengerjakan sholat isya dan tidak mampu mengerjakan sholat subuh berjamaah tidak mampu ya Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa man lagi Allah wahwa mudayyun lis salah barang siapa yang bertemu dengan Allah maknanya mati meninggal dunia barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah dan dia menyepelekan sholatnya menyia-nyiakan sholatnya lam ya'ba'illahu bisyai'in min hasanateh maka Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan amal hasanat amal kebaikannya sedikit pun sosial dermawan zakat sedekah puasa haji seribu kali, umroh satu juta kali tapi tidak sholat. Lam ya'ba'illahu min hasanatih. Allah tidak memperdulikan yang ini. Dia tidak sholat, raka Loh saya sudah zakat, habis harta saya ya Allah, raka Saya puasa ikhlas ya Allah, satu tahun penuh saya puasa, neraka. Tidak sholat dia. Ya, lam ya'ba'illahu bi min hasanatih Allah sedikit pun tidak memperdulikan amal perbuatan hasanatnya amal kebaikannya Rasulullah SAW bersabda di dalam kesempatan hadis yang lain, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama dan barang siapa yang meninggalkan salat sama dengan dia menghancurkan agamanya. Bayangkan ini menghancurkan agama sama dengan siapa? Sama dengan orang kafir. Ya. Sama dengan orang kafir. Rasul ditanya, "Apa amal yang paling afdal ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "As-salatu lima waqitiha." Yaitu salat tepat pada waktunya. Begitu adzan, kamat datang ke masjid lebih afdal lagi sebelum adzan, sebelum kamat dia sudah berada di tempat. As-salatu lima waqitiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bahwa waqala sallallahu alaihi wasallam man hafadha alal khamsi bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah Dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholat lima waktunya, dan setiap kali dia sholat lima waktu ini dia melakukan tahara, bersuci dengan sempurna, subuh dia bersuci. Tiba datang waktu zuhur, subuh ini sucinya dia atau wudhunya dia belum batal. Tiba waktu zuhur, ada yang begitu loh. awliya banyak yang begitu. Tiba waktu zuhur, wudhunya dia di waktu subuh ini belum batal, tapi dia wudhu lagi untuk zuhur supaya kelihatan basah masih ada asar wudhu ada bekas air wudhunya tidak dianduki tiba waktu asar zuhur belum batal wudhunya subuh belum batal wudhunya zuhur ini masih belum batal wudhunya sampai tiba waktu asar asar sampai maghrib belum batal ah, maghrib tapi tetap diambil air wudhu asar ambil air wudhu lagi maghrib ambil air wudhu lagi isya ambil air wudhu lagi orang yang seperti ini dengan menyempurnakan dengan pengambilan taharahnya bersucinya wa dan dia jaga waktu sholatnya tepat pada waktunya dia duduk di awal waktu fadilatul waqt afdalul awqat waktu yang paling afdal kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah di hari kiamat dia akan dibangkitkan wajahnya penuh dengan cahaya tubuhnya penuh dengan cahaya wa burhanan yaumal qiyamah dan dia ada bukti yang baik di hari kiamat orang yang seperti ini memiliki bukti yang baik nanti di hari kiamat wa man dhayya'aha husyira ma'a fir'aun wa haman dan barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya di yaumil kiamah dia akan digolongkan di dalam kelompoknya Fir'aun dan Haman Haman ini wazirnya Fir'aun Haman namanya digolongkan dengan mereka meskipun dia banyak zakat meskipun dia banyak puasa meskipun dia banyak melakukan amal ketaatan yang lain namun dia meninggalkan sholatnya husyira ma'a fir'aun wa haman tetap itu Tak bisa tidak. Ini Rasul yang bicara. Hadis ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Miftahul Jannah as-salah. Kuncinya surga adalah sholat. Orang sudah di depan surga tapi dia ninggalkan sholat, tak bisa masuk surga dia, masuk neraka. Kemudian dikatakan oleh Rasul dalam kesempatan yang lain, Wakala maftaradallahu ala khalgihi ba'da tauhid ahabba ilaihi minas salah. Dikatakan tidak ada amal fardu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh hambanya setelah tauhidullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala setelah tauhid adalah salat amal yang pertama adalah tauhid karena orang tidak bisa sholat kalau tidak pakai tauhid dulu syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah baru dia wudhu sholat kalau dia masih kafir, dia ambil air wudhu, dia sholat, tidak sah sholatnya. Harus tauhid dulu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wudhu, sholat. Ya, sah. Nah, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala setelah tauhid adalah sholat tepat pada waktunya. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minha, la ta'abbada bihi malaikatahu. Dikatakan kalau ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada sholat maka para malaikat Allah Ta'ala yang ada di langit dan yang ada di bumi yang ada di atas langit maupun yang ada di bawah bumi semuanya akan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan amal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada sholat sebab tidak ada malaikat tidak ada zakat malaikat tidak ada puasa malaikat tidak ada kewajiban haji tapi malaikat apa dikatakan famin hum raqi wa hum sajid wa hum gaim wa hum qaid lihat malaikat karena di antara malaikat ada yang ruku sampai yaumil kiamah ada yang sujud sampai yaumil kiamah ada yang sujud sampai yaumil kiamah ada yang duduk rabbighfirli sampai yaumil kiamah ada yang gaem berdiri sampai yaumil kiamah nah, ini semuanya dikumpulkan oleh Allah taala untuk umatnya Rasulullah kita ada berdirinya, ada duduknya, ada rokoknya, ada sujudnya. Kalau ada amalan yang lebih dicintai daripada ini, pasti malaikat akan melakukan amal yang lebih daripada itu. Karena tidak ada. Jadi yang dicintai adalah sholat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mantaraka sholatan mutaamidan fagat kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka dia kafir hukumnya. Kata Imam Ahmad ibnu Hambal, saya tidak pernah mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang meninggalkan sesuatu kecuali kafir, yaitu sholat. Kata Imam Ahmad Ibn Hambal bahwa saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mensabdakan, menyatakan bahwa siapa siapa yang meninggalkan sesuatu hukumnya kafir. Tidak pernah saya katakan, tidak pernah saya mendengar Rasulullah meninggalkan ini hukumnya kafir, tidak. Meninggalkan ini hukumnya kafir, tidak. Kecuali sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat kafir, ini hadisnya. Mantara sholatan mutaamidan fakat kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia hukumnya kafir. Ini hadis ditilik oleh para ulama fukaha. Kalau dia meninggalkan sholat karena sengaja mempunyai satu niat atau satu niat, satu gaidah atau satu tujuan di mana sholat tidak wajib bagi dirinya, maka hukumnya kafir, murtad dia. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan mempunyai satu persepsi, satu pernyataan, ya, satu agidah di dalam hatinya bahwa sholat ini tidak wajib bagi saya, maka hukumnya dia adalah murtad kafir ya ai garaba an khalia anil imani bin hilali urwatihi wa suguti imadihi kata Imam Ghazali bahwa artinya orang tersebut telah mendekati imannya dicabut oleh Allah jadi kalau antum subuh tidur dengar azan tidur itu imannya separuh ini imannya sampai sini tidak sekujur tubuhnya ini tidak. Tadinya imannya sampai sini. Tapi begitu subuh antum dengar adzan, dengar adzan bukan tidak dengar adzan. Tidak bangun, imannya sampai sini. Kalau antum tidur, amblas imannya. Kalau meninggal, waliyadzubillah ini. Su'ul khatimah dia. Ya. Bin hilali urwatihi wa sugud imadihi seperti lepasnya Urwatih apa urwatih itu? Lepasnya tali. Seperti lepasnya tali. Tali yang sudah dibundeli lepas. Seperti itu. Wasuguti imadihi dan seperti rontoknya atau runtuhnya bangunan. Runtuhnya imad. Cagak tiang. Seperti itu. Kama yugalu liman garabal baldah inahu balagaha wa dakhalaha seperti dikatakan bahwa orang yang masuk ke dalam satu negeri berarti dia sudah hampir memasukinya. Nah, sama. Garaba, dia sudah hampir memasuknya. Dia meninggal, meninggalkan sholat berarti dia sudah hampir copot imannya. Sudah hampir copot imannya. Waliyadzubillah ya. Kemudian dalam akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mantara sholatan muta'ambidan fagad bari amin dhimmati Muhammad alaihi salatu wasallam." dikatakan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia telah terlepas ia telah terlepas barik itu dia telah terlepas dari jaminannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya di Yomil Giamah dia akan mengatakan ya Rasulullah ini min ummatik anta laisa minni kau bukan termasuk dari golonganku keluar minggir Waliyahzubillah. Ini orang-orang yang meninggalkan sholat Ya, tidak bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, dalam hadis-hadis yang lain kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Abu Hurairah bahwa barang siapa yang melakukan wudhu kemudian dia wudhunya dia perbaharui dan dia perbaiki kemudian dia datang pergi ke masjid atau dia pergi ke musolanya untuk melakukan sholat berjamaah dan kemudian dia niat tidak ada lain pergi ke musola atau pergi ke masjid tadi itu tidak ada lain kecuali untuk sholat berjamaah dengan imamnya maka setiap langkahnya dihitung sama Allah Ta'ala sebelum kaki kiri kita melangkah kaki kanan yang melangkah hasanat satu amal kebaikan sebelum kaki kiri melangkah Allah sudah mencatat kebaikannya begitu melangkah kebaikan lagi kaki kanannya sebelum melangkah sudah dicatat kebaikannya dan catatan kebaikan tadi itu juga menghapus catatan amal yang jelek dihapus sama Allah Ta'ala amal kejelekannya dihapus sehingga faida sami'a ahadukum iligama falayam bagilahu an yata'akhar kalau sudah kalian mendengarkan suara komat jangan keluar dari masjid atau ke yang masjid di luar masjid jangan kemudian enak-enakan jalannya kalau bisa agak sedikit supaya mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam bila sudah mendengarkan komat dikumandangkan bergegaslah tapi jangan sampai kita ngos-ngosan ya maka dikatakan oleh Rasulullah datanglah ke masjid untuk melakukan sholat jamaah bisakinah wal wagar dengan hati yang tenang dan jangan kau tinggalkan kehormatan muslim jangan oya-oyaan jangan ya kalau bisa kau kerjakan, kau bisa tututi, asan. Tidak bisa tututi, jangan sampai kau ngos-ngosan, jangan. Ya, jalan biasa saja. Nah, maka diutamakan sebelum iqamat dipemandangkan sudah harus ada di masjid ya. Kalau bisa begitu lebih baik. Ya. Kemudian fa'ina a'dhamukum ajran ab'adukum daran. Karena kata Rasulullah bahwa dalam riwayat Abu Hurairah sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya. Dari masjid rumahnya di mana sana sampangan sana ya datang ke masjid ini jalan kaki dia atau naik sepeda ontel tidak apa-apa itu yang paling banyak pahalanya dikatakan kenapa demikian wahai Abu Hurairah lima ya Abu Hurairah kenapa demikian wahai Abu Hurairah gala min ajli kathratil khuta karena orang tersebut banyak jalan banyak melangkah maka dia banyak pahalanya ya semoga mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman untuk melakukan sholat jamaah di masjid untuk melakukan sholat amal kebaikan, untuk melakukan amal sosial, melakukan satu amal ke, ke apa amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah taala yaitu dengan menegakkan sholat berjamaah di masjid atau bersama dengan keluarga kita di rumah